Nisbah kepada Ar-Rai adalah Razi, rahimahumullah. Dan masih kita berbicara tentang aqidah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu mengimani bahwasanya ahlul jannah, penduduk surga, akan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalil-dalil dari Al-Quran sudah kita baca. Di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa taala wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka nanti akan berseri-seri kepada Allah mereka memandang. Demikian pula dalam surat Al-Mutaffifin. Innal abrara lafi na'im. 'Alal araiki yanzurun. Bahwa orang-orang yang abrar di dalam dipan-dipan mereka, sehingga sana mereka, dalam mebel-mebel mereka dalam surga, memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga dalil yang ketiga, walaupun tentang orang kufar yang terhalang untuk memandang wajah Allah, tetapi terkandung di dalamnya dalil bahwa orang mukmin tidak terhalang. Allah katakan kalla innahum arrabbihim yawma idin lamahjubun. Tidak sekali-kali kata Allah. Bahwa mereka dari Rabb mereka terhalang, terhijabi. Imam Syafi'i rahimahullah mengambil istimbat yang sangat bagus. Kata beliau rahimahullah kalau orang-orang kafir terhijabi dari Allah, maka berarti orang beriman tidak terhijabi. Kalau orang-orang kafir terhalang untuk memandang wajah Allah, berarti orang beriman akan memandang wajah Allah. Dan ini istimbatun hasan. Cara istimbat seperti ini sangat bagus. Kalau yang tadi disebut dengan mantuk, yang ini disebut dengan mafhum. Kalau yang tadi teksnya secara langsung menyatakan wujuhu yauma idin nadhara ila rabbiha nadhara. Wajah mereka ketika itu berseri-seri kepada Allah mereka memandang. Ini teksnya secara langsung. Dikatakan dengan mantuk. Ai nutquhu ucapannya, teksnya sudah menunjukkan dalil. Tetapi kalau yang ini namanya mafhum. Mantuknya dari teksnya orang kafir terhijabi. Tetapi terpahami dari itu. Mafhumnya berarti orang beriman tidak terhalangi. Wa minas sunnah. Yang sekarang akan kita bahas pada malam hari ini insyaAllah adalah dalil dari hadis. Wa minas sunnah an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Anna nasan fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa ada beberapa orang datang kepada Nabi dan bertanya, "Hal nara rabbana? Apakah kami bisa melihat Rabb kami nanti yaumul qiyamah?" Maka Nabi menjawab, "Na'am." "Na'am." "Hal tudarruna fi ru'yati syams bidh-dhahirah?" sahwan laisa ma'aha sahab? Kata Nabi, iya. Kalian akan memandang Rabb kalian. Apakah kalian terhalang? Apakah kalian mendapatkan mabarat ketika kalian melihat matahari di siang yang terik, yang tidak ada awan sedikit pun, tidak terhalang? Apakah susah bagi kalian memandang matahari? Wahal tudarruna fi qamar. Apakah kalian mendapatkan madarat? Apakah susah bagi kalian untuk memandang bulan di malam purnama? Sahwan dalam keadaan cerah. Laisa fiha sahab yang tidak ada awan padanya. Ini menunjukkan betapa mudahnya nanti orang beriman memandang wajah Allah Subhanahu wa taala seperti mudahnya melihat matahari seperti mudahnya melihat bulan dalam keadaan tidak terhalang oleh awan sedikit pun. Hal tudarun. Apakah kalian mendapatkan madarat? Apakah susah? Ikhwani fiddina azakumullah. Di dalam riwayat lain disebutkan dengan lafab tudamuna yang maknanya berdesak-desakan. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak perlu berdesak-desakan dalam memandangnya. Ini sudah pernah kita singgung dalam kajian yang lalu bahwa kalau melihat sesuatu yang kecil mungkin akan berdesak-desakan. Tetapi melihat bulan dari tempatnya masing-masing terlihat. Demikian pula melihat matahari dari tempat tempatnya masing-masing terlihat. Sedangkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar Allah lebih besar dari matahari. Allah lebih besar dari bulan. Allah maha besar dari seluruh makhluk-makhluknya. Maka seluruh penduduk surga bisa memandang wajah Allah dengan mudah dari tempatnya masing-masing. La tudamuna fi Kalian tidak perlu berdesak-desakan dalam melihatnya. Kalian tidak termadaratkan, tidak rugi, tidak susah untuk memandangnya. Demikian jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika mereka menjawab, "La ya Rasulullah," tentu tidak ya Rasulullah. Tidak susah bagi kami memandang matahari dan bulan. Maka Nabi bersabda, "Ma tudarruna fi ru'yatillahi tabaraka wa ta'ala." Demikian pula kalian tidak akan susah, tidak bermadarat untuk memandang wajah Allah nanti yaumul qiyamah illa kama tudarunna fi ru'yati ahadihima kecuali seperti susahnya kalian memandang matahari dan bulan. Di mana susahnya? Tidak ada atau hampir tidak ada. Seperti itulah. Kalian memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daraba hadzal mathal لتأكيد أن المؤمنين يرون ربهم Demikianlah Rasulullah SAW memberikan permisalan dengan memandang matahari dan bulan. ini mempermisalkan bagaimana kaum mukminin memandang Allah tabaraka wa taala Rabb mereka yang diserupakan bukan Allah dengan bulan atau dengan matahari. Allah laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Tetapi penyerupaannya Tashbihur ru'yah birru'yah. Yani menyerupakan cara memandangnya. Nanti kalian memandang Allah mudah. Seperti mudahnya kalian memandang matahari. Seperti mudahnya kalian memandang bulan. Syabaha ru'yatahum lirabbihim wa anaha amrun muhaqqaq muakkad wa la yahulu baina ru'yatihim lirabbihim ha'il biru'yatina lisyamsi wal qamar. Yani tidak ada penghalang sama sekali, tidak ada kesusahan sama sekali, perkara yang muhakkak yang pasti terjadi dan ditegaskan ditegakkan dengan tegas la yahulu tidak akan terhalang oleh halangan apapun yani la yahulu baina ru'yatihim li rabbihim hailun tidak terhalang oleh halangan apapun seperti ketika kita melihat matahari atau bulan fasyamsu idza kanat fi kabadin nahar kalau matahari di tengah terik siang hari maka tidak ada seorang pun yang susah untuk melihatnya dunaha sahab yang tidak ada sahab la yatamarawna fi ru'yatiha wa la yazdahimun tidak perlu mereka bertikai tidak perlu mereka berdesak-desakan Ikhwani fidina azakumullah berbeda dengan memandang seorang tokoh. Tokoh yang dibesarkan. Maka mereka berdatangan dan berdesak-desakan. Bahkan kadang-kadang ada korban tidak demikian memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti memandang tokoh-tokoh tadi, tetapi seperti memandang bulan atau matahari. Dari tempatnya masing-masing, dari rumahnya masing-masing, mereka akan bisa melihat. La yazdahimun, tidak berdesak-desakan. Wala yudamun fi ru'yatihi, wala yumarun, tidak perlu bertikai Hada tashbihur ru'yah lirru'yah. Ini penyerupaan cara memandang dengan cara memandang. Bukan menyerupakan yang dilihat dengan yang dilihat. Karena Allah tidak sama dengan matahari. Allah tidak sama dengan bulan. Fallahu laisa kamitslihi syai'un. La syams wala qamar wala ghairiha. Allah tidak serupa dengan matahari, Allah tidak serupa dengan bulan, Allah tidak serupa dengan apapun. Mungkin ada yang bertanya, kalau cara memandangnya sama, berarti yang dilihatnya sama. Tidak mesti. Tidak mesti. Kalau kita memandang matahari dan bulan bisa dari tempatnya masing-masing, bisa jadi mereka akan mengatakan itu karena besarnya matahari dari mana saja terlihat. Seperti kita melihat langit dari mana pun terlihat. Karena besarnya langit. Maka kalau begitu, kita akan katakan Allahu Akbar. Allah lebih besar lagi. Maka dari manapun kamu di dalam surga akan bisa melihat. Hanya saja orang-orang kafir dihalangi. Hanya saja orang-orang kafir mahjub. Kalla. Tidak sekali-kali kata Allah. Bahwa mereka orang-orang kafir akan terhalang. Nah. Ar-Rabbihim mahjubun. Dalil kedua dalam hadis adalah hadis yang dikeluarkan dalam Sahih Muslim. Kalau yang tadi disebutkan dalam kitab Bukhari, dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim. Yang kedua hadis dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza dakhala jannati al-jannah" idza dakhala ahlul jannatil jannah jika masuk penduduk surga ke dalam surga maka Allah akan berkata kepada penduduk surga turiduna syai'an azidukum apakah kalian menginginkan sesuatu yang akan aku tambahkan untuk kalian maka mereka menjawab fayaqulun alam tubayyid wujuhana bukankah engkau telah putihkan wajah-wajah kami Alam al jannah, tidakkah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar, bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka? Qala fayakshif al-hijab. Maka Allah pun menyingkapkan hijabnya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim azza wa jal. Maka ketika disingkapkan dari wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka memandang wajah Allah dan mereka tidak diberi apapun yang lebih mereka sukai daripada memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddina azakumullah. Hadis ini. Di samping sebagai dalil tentang dilihatnya nanti wajah Allah oleh penduduk surga juga menjadi dalil bahwa memandang wajah Allah merupakan kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan surga. Karena kalimatnya u'mat syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila wajhi. Tidak ada pemberian apapun kepada penduduk surga yang lebih mereka sukai, tidak ada yang lebih daripada memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azakumullah orang-orang mukmin rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka mengharap surga, mereka pun mengharap ingin pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah katakan dalam ayatnya, "Faman yarju لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Siapa yang yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap ingin bertemu dengan Rabbnya, maka beramalah dengan amalan yang saleh. Dan jangan disekutukan dengan sesuatu apapun dalam ibadah tersebut. Disyaratkan dua syarat bagi siapa yang yarju liqa'a rabbih siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ingin memandang wajah Allah Subhanahu wa taala ikhwani fillah azakumullah dalil-dalil lain dari hadis-hadis sangat banyak disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah hawali 30 haditha dikumpulkan oleh Ibnu Qayyim hampir 30 hadis hampir 30 hadis dalam masalah ru'yah di dalamnya ada dalam kitab-kitab sahih dari tiga puluh itu ada hadis-hadis yang hasan dan ada pula di dalamnya hadis yang lemah tetapi terdukung dengan hadis-hadis yang sahih. Kulluha fiha isbatu ru'yatillah. Semua hadis-hadis tersebut mengandung penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti bisa dilihat oleh penduduk surga dan penduduk surga akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis tersebut tidak hanya dari satu sahabat, tetapi dari sekian sahabat. Diriwayatkan tadi yang pertama dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri, yang kedua dari Suhaib al-Rumi, yang ketiga dari Abu Bakar Siddiq, dari Ali bin Abi Thalib, dari Abu Hurairah dan lain-lainnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya perkara ini perkara ijma', perkara yang disepakati oleh seluruh para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in dan para a'immatil muslimin, para imam-imam kaum muslimin. Sehingga mereka yang syajja tuzza finnar. Siapa yang nyeleneh sendiri. Siapa yang berbeda sendiri. Siapa yang menentang seluruh para sahabat. Seluruh para tabi'in. Seluruh para imam. Maka tentunya mereka terancam dengan ancaman azab. Menyimpang sesat. Keluar dari jalan salaf. Keluar dari ahlus sunnati wal jamaah. Kalimat ahlus sunnah wal jamaah Maknanya mereka berpegang dengan sunnah dan tetap bersama jamaah. Sedangkan 30 sunnah, 30 hadis menetapkan bahwa Allah bisa dilihat nanti yaumul qiyamah. Sedangkan al-jamaah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, mereka itu jamaah. Karena Nabi menyatakan, al-jamaah ma'ana alaihi wa ashabi. Yang namanya jamaah yang aku ada di dalamnya dan para sahabatku kata Nabi. Kulluhum finnar illa wahidah wahiyal jamaah semuanya terancam neraka kecuali satu yaitu al jamaah. Siapa al jamaah ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi yaitu yang aku ada di atasnya dan para sahabatku ada di dalamnya. Itu jamaah. Maka ahlus sunnah wal jamaah akan berpegang dengan sunnah dan akan bersama jamaatul ula. Jamaah yang pertama. Yaitu jamaah para sahabat. Ridwanullah alaihim majma'in Jangan mengaku ahli sunnah. Kalau tidak beriman dengan ru'yatullah. Ikhwani fidina azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. As'alullah ta'ala an yaj'alana wa iyyakum min ahli jannatin na'im. Amin wa an yukrimana bin nadhar ila wajhil amin kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita dan kalian menjadi penduduk surga yang penuh nikmat dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memuliakan kita dengan kesempatan memandang wajahnya yang mulia amin pembahasan berikutnya berkata Imam Razi rahimahullah Berkata Abu, Abu Hatim Ar-Razi dan juga Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah Wal jannatu haqqun wal naru haqqun wa huma makhluqatani la tathniyani abada Kata beliau-beliau para imam-imam Ahlus sunnah bahwa surga adalah hak. Benar adanya. Dan neraka adalah hak. Benar adanya dan keduanya merupakan makhluk sudah diciptakan la tafniyani abada dan tidak akan fana selama-lamanya fal jannatu thawabun li awliyaih adapun surga sebagai balasan untuk wali-walinya yang dicintai sedangkan nar iqabun li ahli ma'siyatih sedangkan neraka adalah adab balasan bagi ahli maksiat illa man rahim kecuali yang dirahmati dan diampuni ikhwani fid din azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ini juga akidah Islam akidah kaum muslimin akidah ahli sunnati wal jamaah al jannatu haqqun yubashiru biha jami'ul anbiya bahwa surga itu adalah hak dikhabarkan berita gembiranya oleh seluruh para nabi tidak ada seorang nabi pun yang diutus kecuali mereka memberitakan kabar gembira siapa yang beriman akan mendapatkan jannah dan sebaliknya memperingatkan dari bahaya api neraka dan siapa yang menentang maka mereka akan masuk dalam neraka wan hakun haqqun minha jami'ul anbiya demikian pula neraka merupakan perkara yang hak benar adanya yang diperingatkan oleh seluruh para nabi. Wal Qur'anu mali'un bil hadits 'anil jannati wa 'anil nar. Sedangkan Al-Qur'an penuh dengan pembahasan dan berita tentang surga dan neraka. Hampir hampir setiap surat membahas surga dan neraka. Ada yang rinci, ada yang panjang, ada yang agak panjang, ada yang sangat rinci tentang jannah. Ikhwani fiddina azakumullah. Dan juga dalam Quran penuh pembahasan. An masiril mu'minin wa annahul jannah. Pembahasan perjalanan kaum mukminin yaitu menuju surga. Dan juga membahas perjalanan orang-orang kafirin yaitu menuju neraka. Wa tawa'adallahu al-usah bin nar. Dan Allah mengancam orang-orang yang menentang, orang-orang yang bermaksiat dengan ancaman neraka. Di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Mereka-mereka yang memakan harta anak yatim dengan zalim maka sesungguhnya mereka memakan di perut-perut mereka api neraka dan mereka saya selauna sa'ira dan mereka akan masuk dalam neraka sa'ir wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam siapa yang menentang Allah dan rasulnya maka bagi mereka neraka jahannam banyak sekali ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan ancamannya adalah nar, neraka. Wal jannah wal nar, maka surga dan neraka makhlukatan, kedua-duanya makhluk. Dan kedua-duanya kekal. Dan jangan mempertentangkan antara keduanya. Karena ada orang yang sok pinter, bukan pinter. Katanya kritis bukan. Orang yang tidak mukmin sehingga selalu mempertanyakan ayat Al-Qur'an, mempertanyakan hadis-hadis yang sahih. Bagaimana ini? Neraka kekal, surga kekal. Bukankah yang kekal hanya Allah? Kalau surga dan neraka kekal berarti bukan makhluk. Kalau makhluk tidak ada yang kekal. Kalau surga dan neraka adalah makhluk, berarti nggak kekal. Ya. Cerdas? Bukan. Ya. Dungu. Ya. Mengapa? Karena dia tidak beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Ida arada Kalau menginginkan sesuatu Hanya berkata kun jadilah Maka jadilah dia Allah ciptakan surga Allah ciptakan neraka Dan Allah jadikan kekal Apa susahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan bodoh dengan bodohan yang kedua. Berarti sama dengan Allah. Tidak. Tidak sama. Kalau Allah kekal mutlak. Kalau surga dan neraka kekal karena Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki. Mutlak atau tidak mutlak? Ikhwan ibn a'azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ahlu sunnah sejak para sahabat, para tabi'in dan para tabi'it tabi'in dilanjutkan oleh para imam-imam kaum muslimin. Mereka semua sepakat, tidak ada khilaf. Sepakat, tidak ada perselisihan. Bahwa surga dan neraka kekal abadi. Siapa dari orang-orang kafir masuk neraka kekal di dalamnya selama-lamanya dan kaum mukminin masuk surga kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalam Quran disebutkan bukan satu ayat, bukan dua ayat, bukan tiga ayat. Sekian ayat bahkan kita sangat seringnya mendengar kalimat khalidina fiha. Berapa kali kita dengar? Sangat ya kita dengar. Khalidina fiha fa innalahu nara jahannam khalidan fiha. Demikian pula orang yang membunuh Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Apa selanjutnya? Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita katakan al-jannatu wan naru makhluqatan. Dua-duanya makhluk. Tetapi dua-duanya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tafniyani abada. Sehingga agar terlihat dan terkesan bedanya, maka kita katakan Allah Maha Kekal, sedangkan surga dan neraka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat berbeda. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa ahlul bid'ah fil jumlah yu'minuna bi anna al-jannah wan nar mawjudatan. Ahlul bid'ah, golongan-golongan sesat secara global percaya adanya surga, percaya adanya neraka. Layun kirun, tidak mengingkari. Kecuali memang ateis, tidak beriman pada Allah SWT dan hari akhir. Kecuali memang orang-orang kafir yang tidak percaya ada kehidupan lain setelah kehidupan dunia. Adapun orang yang mengaku muslimin, hampir seluruhnya, bahkan seluruhnya percaya adanya surga, adanya neraka. Tetapi yang menjadi masalah beberapa golongan sesat dari mereka seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah menyatakan bahwasanya belum ada hari ini. Lihat kalimatnya dari Syekh rahimahullah eh, hafizahullah. Walakin al-Mu'tazilah wal Khawarij wal Jahmiyah tetapi Mu'tazilah, Khawarij dan Jahmiyah atau Mu'tazilah secara khusus yarawna mereka beranggapan annahuma ghairu mawjudataini al-an kata mereka tetapi sekarang belum ada mengapa mereka berkeyakinan bahwa sekarang belum ada wa hadha mabniun ala aslihimul khabith yang demikian karena dibangun di atas prinsip mereka yang busuk anahu yajib 'ala Allahi an yaf'al kada wa yajib 'alaihi an yaf'al kada. Karena mereka memiliki prinsip yang jelek bahwa mereka berkata, Allah seharusnya begini, Allah seharusnya begitu, Allah mestinya mengerjakan seperti ini, Allah semestinya mengerjakan begitu. Ini kesesatan mereka. Mengapa? Karena mereka harus atau mengharuskan menurut prinsip mereka mengharuskan bahwa apa yang dikerjakan oleh Allah adalah harus masuk akal dan harus bisa dipaham. Pemahaman mereka seberapa, otak mereka sekepal ini, bagaimana mungkin akan bisa memahami rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka memaksakan diri. Kalau Allah ciptakan surga sekarang, untuk apa? Untuk apa? Kalau menciptakan neraka sekarang, untuk apa? Apakah manusia akan masuk surga hari ini? sekarang, masuk neraka sekarang, kan tidak. Nanti nunggu hari kiamat terjadi, setelah hari kiamat ada hisab, setelah hisab baru jannah wan nar. Kalau diciptakan sekarang mubadir, sia-sia. Harusnya Allah menciptakan nanti. Harusnya jangan diciptakan sekarang. Harusnya eh tim tim tim kamu. Jangan sombong. Kamu itu manusia. Kamu itu rendah di hadapan Allah. Nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kamu kecil. La syai' Jangan ngatur Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduklah pada apa yang diberitakan dalam Quran. Tunduklah pada apa yang diberitakan dalam hadis. Jangan sombong. Belum seberapa ilmumu, walaupun profesor atau di atasnya profesor. Belum apa-apa. Tidak ada apa-apanya kalian dibandingkan dengan ilmu Allah. Bagaimana dengan hadis bahwa neraka mengeluh? Kami saling memakan, kemudian dikeluarkan oleh Allah saluran satu di, di zaman musim panas yang disebut dengan angin samum. Bagaimana dengan itu? Bagaimana dengan ucapan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya ketika mendengarkan satu suara yang dahsyat? Tahu kalian suara apa itu? Itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka 70 tahun yang lalu dan baru sekarang sampai di dasarnya. Bagaimana kalau belum diciptakan ya hada? Bagaimana kalau ternyata belum diciptakan? Berarti engkau berkata, engkau bohong ya Rasulullah. Surga belum diciptakan kok kau bilang suara suara neraka. Neraka belum diciptakan. Ini keterlaluan. Kesombongan yang tiada tara. Kesombongan yang sangat tinggi menentang Quran, menentang sunnah. Emang ada di Quran? Ada di Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya. Wasari'u إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين untuk mendapatkan mangfirah dari Allah dari Rabb kalian wa jannah dan surga yang arduha samawati wal ard yang luasnya seluas langit dan bumi uiddat sudah dipersiapkan untuk orang muttaqin Kalimat uiddat lil muttaqin maknanya sudah dipersiapkan untuk orang yang takwa. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan surga yang sudah dipersiapkan untuk orang muttaqin. Sebaliknya neraka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqun nar waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin." Hati-hatilah kalian dari neraka yang waquduhan nas wal hijara yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu uiddat lil kafirin sudah dipersiapkan untuk orang-orang kafir kok engkau bilang belum diciptakan wah mungkin kalau Allah menciptakan berarti mubazir Allah nggak mungkin melakukan yang mubazir sia-sia kamu tahu apa kamu tahu apa ya hana ini barakallahu fikum berita dalam Quran uiddat lil kafirin bagi neraka uiddat lil muttaqin tentang surga. Hada mabniun ala aslihimul khabith. Ucapan mereka itu karena dibangun dari prinsip bodoh mereka yaitu mendewakan akal. Pokoknya harus bisa dinalar dengan akal. Kalau nggak bisa dinalar dengan akal nggak bisa. Sehingga mereka berkata yajib alallahi Allah an yaf'al kada. Wa yajib alallahi Allah an yaf'al kada. La yajuzu lahu an ya'mal kada. Wa la yajuzu lahu an ya'mal kada. Harus Allah berbuat begini dan harus bagi Allah untuk berbuat seperti ini. Dan tidak boleh Allah berbuat seperti ini. Dan tidak mungkin Allah berbuat seperti itu ila akhirnya. Ngatur. Sehingga jangan kaget kalau mereka memilah-milah dari sifat. Itu ada sifat wajib ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Apa itu maknanya? Wajib. Harus. Saya tanya, yang mengharuskan siapa? Akal. Harusnya. Kalau yang namanya Tuhan, ya harus begini. Semestinya, yang namanya Tuhan harus begitu bahasanya ilmu kalam, ilmu mantik. Sebaliknya, kalau perkara-perkara yang mustahil, mereka akan katakan mustahil. Tidak mungkin. Namanya Tuhan begini. Masa menciptakan sesuatu nggak dipakai? Mustahil. Yang bilang nggak dipakai siapa? Kamu sendiri. Ya kan belum masuk. Apakah cuma itu? Barangkali ada hikmah lain yang kamu tidak tahu. Barangkali ada kehendak Allah tentang jannah dan nar. Kenapa sudah diciptakan? Ada sesuatu hikmah, hikmah, hikmah yang sangat banyak yang kamu tidak tahu. Jangan sok tahu. Sampai ada sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Ya, mungkin-mungkin saja. Ini mungkin. Enggak pun mungkin. Loh, kenapa harus kamu yang ngatur sifat-sifat Allah Ta'ala? Mengapa harus manusia yang ngatur ini harus Allah punya sifat ini, harus punya sifat itu, Enggak boleh punya sifat ini, enggak boleh punya sifat itu, dan boleh-boleh saja yang ini, boleh iya, boleh tidak, sudahlah. Itu cara yang salah. Cara yang benar adalah membaca Al-Quran. Kemudian mengimani apa yang di dalamnya. Membaca hadis-hadis yang sahih. Kemudian mengimani apa yang ada di dalamnya. Aman nabihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Itu cara yang benar. Tokoh filsafatnya sendiri bertaubat di akhir hidupnya Seperti Al-Ghazali. Dalam keadaan meninggal dia memegang kitab Haji dan menyatakan sungguh aku telah membuang waktu. Aku telah menyia-nyiakan hidupku sekian lama. Padahal untuk mengenali Allah cukup dengan membaca apa kata Allah. Cukup membaca dengan apa kata Rasulullah. Itu akhir perjalanan beliau. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu Termasuk Abu Hasan al-Asy'arinya. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Sama. Bahkan berdiri di mimbar. Menyatakan bahwa aku cabut ucapanku yang telah lalu. Dan aku beriman kepada apa yang diimani oleh para salaf dan para sahabat. Ridwanullah alim majma'in. Kemudian menulis buku. Artinya kalau ragu atau tidak percaya, baca bukunya. Kitab Al-Ibana. Beliau mencabut dan merujuk meralat apa yang diucapkannya sebelumnya. Ikhwani fi din a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fayarawna anna wujudahum al-an min al-ba'thi min al-abasi. Akhirnya mereka melihat bahwa keberadaan surga dan neraka hari ini min al-abas merupakan kesia-siaan kata Mu'tazilah. Lianahuma yudkhiluhan nas, ma yadkhuluhan nas karena tidak dimasuki manusia sekarang ini illa ba'dal ba'ti kecuali setelah kebangkitan fahuma ghairu mawjudatain maka keduanya belum diciptakan seharusnya bagi Allah tidak menciptakan tidak mungkin apa yang diciptakan belum dimasuki kok seakan-akan hikmahnya tidak ada yang lain kecuali itu wal Quran yatahaddas was sunnah tatahaddas Al-Quran berbicara dan sunnah juga berbicara annahuma mawjudatan bahwa keduanya sudah ada. Bahkan yang lucunya lagi, ketika disampaikan hadis Rasulullah SAW pernah Isra dan Mi'raj dan melihat surga dan neraka. Bagaimana ini? Sahih Bukhari. Apa jawabnya? Bisa saja uh, dia pergi ke masa yang akan datang. Time tunnel aja bisa katanya. Dalilnya time tunnel film Filmnya Yahudi kafir. Aneh. Kamu berbicara agama, bahkan berbicara akhirat, bahkan berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan surga dan neraka dengan film. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dianggapnya Nabi Isra Mi'raj itu ke masa mendatang, ya, menembus waktu. Makanya jangan kebanyakan nonton film kalau Ustaz. Ya. Terpengaruh. Ya. Terpengaruh dengan apa yang kau lihat. Na'udzubillah min Allah subhanahu wa ta'ala ibadahu bil musara'ah ila هذه jannah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersegera menuju surga dengan kalimat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Demikian pula alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra'i wa kadhimin wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. فأمر الله سبحانه وتعالى عباده بالمسارعة Allah perintahkan untuk berlomba-lomba bersegera ke dalam jannah yang wasafaha yang Allah sifati bi annaha arduha ardus samawati wal ard disifati dengan sifat keluasan yang luasnya seperti luas langit dan bumi wa annaha uiddat dan bahwasanya dia sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala a'addaha wa aujadaha lil muttaqin yang sudah diciptakan sudah diadakan untuk orang-orang yang taqwa.